السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri dan putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meridai mereka semuanya. Amma ba'd. Pada malam yang indah ini kita akan mengkaji sebuah buku. Bukan bedah buku. Karena istilah bedah buku ini istilah komersil. Iya. Wallahu a'lam. Karena saya belum pernah bedah buku. Jadi dibahas bahwa orang yang membedah buku itu mengkritisi bukunya ya, kemudian mengkritisi covernya, kertasnya macam-macam. Ini kan orang mau jualan. Maka kita pada kesempatan kali ini bukan bedah buku tapi ngaji buku. Kita akan mengkaji isi buku yang alhamdulillah Allah berikan karunia kita bisa menulisnya. Jadi di masjid itu tidak boleh jualan, tapi jualan masjid boleh. Faham itu? Tadi kan kita lihat pembawa acara jualan masjid, jualan AC, jualan proyektor, jualan macam-macam. Boleh jualan. Menjual masjid itu boleh, tapi tidak boleh berjualan di dalam masjid. Jadi ada yang mau jualan AC-nya, ada yang mau beli nggak masalah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. <clears throat> Anda nggak tahu suaranya bisa ditangkap dengan jernih apa enggak? Tidak. Alhamdulillah Insyaallah Anak sendiri ngomong gak nyaman sebenarnya Tapi mudah-mudahan masjid ini gak ada masalah sama sound system Karena kebanyakan masjid-masjid kita itu Bermasalah di sound system Dan tidak diperbaiki Di masjid-masjid kampung ini Khutbah Jumat gak kedengeran Tapi ya tetap khutibnya. Allah Jamaahnya Masya Allah itu salah satu kelebihan mungkin masjid di kampung. Jamaahnya khusyuk semuanya. Jadi pada Yang ditunggu amin. Ketika sudah mulai amin, amin, amin. Sudah mulai bangun mereka, alhamdulillah. Saya berbincang tentang bersama keluarga masuk surga. Salah satu cara untuk masuk surga bersama keluarga adalah memiliki rumah bersama di surga. Bagaimana kita bisa memiliki rumah bersama di surga? Antum punya rumah, istri juga punya, anak-anak juga punya. Caranya bangun masjid bersama-sama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangunkan untuk Allah lillah bukan karena untuk dirinya bukan untuk dipuji bukan untuk disanjung tapi dia benar-benar membangun lillahi ta'ala maka niscaya Allah akan membangunkan bagi dia kelak rumah di surga jadi kalau bangun rumah antum sama anak antum punya rezeki eh, enak eh, yuk satu meter. Si ibu juga satu meter. Si saudara satu meter, insya Allah akan memiliki rumah bersama di surga Allah syahda kita. Kenapa seseorang harus memikirkan keluarganya? Kenapa seorang hamba dituntut untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri? Karena pada hakikatnya setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya. Ada ada lembaran selanjutnya dalam kehidupan kita. Banyak manusia terfokus pada lembaran satu saja. Itu yang dia cari. Dia ingin anaknya sukses. Dia ingin istri yang cantik. Dia ingin rumah yang mewah. Hanya itu. Padahal di balik lembaran kehidupan dia yang satu dunia ini ada puluhan bahkan ratusan lembaran yang seharusnya dia pikirkan. Itulah hari akhir. Itulah surga Allah Jalla Jalla yang kita ingin bersama-sama masuk surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin apabila anaknya jatuh, sakit, kena musibah apapun, dia siap mengeluarkan segala yang miliki untuk mengobatin anaknya yang sakit. Anak kena kanker, harus berobat ke luar negeri. Biayanya ratusan juta. Si bapak dan ibu siap menjual segala yang milik apa aja, rumah pun kalau bisa dia jual. Demi anak, apalagi anak semata wayangnya itu sembuh. harapannya anak ini sebagai penyejuk jiwanya yang bertahun-tahun ditunggu. Tapi sebagian orang membiarkan anaknya masuk neraka. Bahkan orang tua yang mendorong anaknya masuk neraka. Dengan apa? dengan membiarkan mereka tanpa ilmu agama. Dengan tidak membalas membekali mereka aturan-aturan Allah Jalla Jalla yang seharusnya mereka ketahui. Umpamanya kita nih tahu nih anak mau berangkat ke pantai. Kita tadi mau berangkat. Udah kita biarin. Padahal kita tahu jalan menuju pantai rawa Ada banyak perampok. Ada banyak begal dan pantai itu banyak binatang buas. Kemudian ombaknya sangatlah dahsyat. Kita tahu semua itu dan kita biarkan anak kita. Itulah permisalan orang tua yang tidak mengajarkan agama kepada anak-anak. Itulah permisalan para suami yang tidak mengajarkan tentang Allah dan tentang Islam kepada istri dan pasangan hidup. Kita lihat bagaimana malaikat-malaikat Allah mendoakan kita. Dan bukan hanya mendoakan kita sendiri. Para malaikat juga mendoakan bapak kita. Mendoakan anak keturunan kita. Mendoakan pasangan hidup kita. Di dalam surat Ghafir ayat 8. Surat Ghafir ayat 8 yang punya bukunya di halaman 4 ya, mukaddimah. Apa kata Allah? Rabbana Ini Allah bercerita tentang malaikat-malaikat pemikul arsy. Yang memikul arsy Allah yang beratnya, yang besarnya tak terhingga Allah. Mereka berdoa apa doa mereka? Rabbana. Rabbana. Rabbana. Anda harus coba main ini. Rabbana, wahai Rabb kami, wa adkhilhum Wahai Rabb kami dan masukkan mereka, masukkan orang-orang yang beriman ini jannati adnilillati wa'adda Masukkan mereka ke surga adil yang engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim dan masukkan ke surga juga orang tua mereka yang soleh. Orang tua mereka yang baik. Wa azwajahi wa azwajihim pasangan-pasangan hidup mereka juga masukkan bersama mereka. Wa dzurriyyatihim dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah Al-Aziz Allah itu maha perkasa Dan hakim Allah maha penuh Kenapa para malaikat berdoa Supaya Kita dimasukkan surga tidak sendirian Yang bisa jawab anda kasih ini Kenapa malaikat-malaikat Omikul Arus mendoakan kita masuk surga sama keluarga. Tidak sendiri. Jamaah, anak kasih hadiah. Ya, Untuk nggak mau anak kasih yang besar. Oh, Allah. Nah, Ustaz. Rasulullah SAW menjadi umat yang baik. Kalau semua umat akan di doa masuk surga. Maşallah. sekarang Tapi anak antum di penjara Istri antum di rumah sakit Bapak antum di tahanan Antum akan bahagia di rumah itu Walaupun segala yang antum inginkan antum dapat Allah Jalla Jalaluh ingin memberikan kebahagiaan yang sempurna sehingga orang ketika melihat anaknya ada di surga Anak itu di mana? Di di Nauzubillah. Tapi ketika istrinya tidak bersedia, orang tuanya dan surga mereka merasakan kebahagiaan yang sangat. Bagaimana syaratnya supaya kita bisa masuk surga bersama keluarga, bersama orang tua, anak kita? Syarat utama dan pertama adalah iman. Kalau sudah kafir nggak mungkin. Kalau sudah berbuat syirik nggak mungkin walaupun kau nangis minta supaya keluarganya masuk surga nggak Di surat Atur ayat 21 apa kata Allah? Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ min مِنْ min كُلُّمْ بِرِئِنْ بِمَا bima dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan beriman jadi orang tua punya kewajiban membuat anaknya beriman maka kalau bapak dan anak beriman Allah akan kumpulkan mereka Allah akan hubungkan mereka bersama anak cucu mereka di surga Allah Walaupun sebagian ulama bercerita maksudnya dihubungkan anak cucu bersama orang tuanya ini tidak jadi satu derajat. Di surga itu ada berapa derajat? Angkat saja. Nah, yang jauh itu pertama angkat. Ada 100 derajat. Masya Allah, kirimkan ke sana. Betul, antum mau jawab berapa? Ada 100 derajat. Mungkin bisa jadi bapaknya di derajat nomor 90 atas dekat dengan Arsul Rahman. Tapi si anak berada di derajat nomor 9. Bisa nggak anaknya ketemu bapaknya? Bisa. Seperti apa bentuk pertemuan itu? Mungkin si anak tidak dipindah ke derajat bapaknya. Tapi si anak bisa berkunjung ke tempat bapak. Sebagaimana kebahagiaan antum kalau mudik Antum di Jakarta Orang tua di kampung Antum di sini di Bintaro jauh orang Bagaimana kebahagiaan antum di akhir tahun Bulan Ramadan berangkat ke sana Bahagia banget bisa berjumpa dengan mereka Begitu pula insya Allah kebahagiaan penghuni surga Yang dihubungkan dengan kerabat Karena penduduk surga itu saling berkunjung Dan saling berjumpa tapi bagaimana supaya kita bisa masuk surga bersama? Ya, kalau antum mau masuk surga sama anak antum, cara pertamanya gimana? Nikah dulu. Saya mau masuk surga sama anak saya. Sudah kami belum. Ya, nikah syarat pertama. Bikin keluar. Membuat dan membina keluar. Terus bagaimana Ustaz? Orang-orang yang mati belum nikah Bagaimana kondisinya? Akan ada wanita-wanita penghuni surga yang menanti dia kalau masuk surga. Iya. Jangan berpikir orang mati gak kawin masuk surga belum tentu. Semua yang akan sama Allah Hukum nikah apa hukum nikahnya? Sunnah. Wajib apa sunnah? Nikah satu hukumnya sunnah. Tapi nikah itu akan menjadi wajib apabila kondisi mendesak. Seperti kalau nggak menikah bisa bersila. Baik Ustaz, ini kondisinya darurat, tapi nggak mampu nikah. Banyak anak-anak umpamanya kuliah, kondisinya udah darurat, dengan pergaulan seperti itu dia seharusnya wajib sudah nikah. Tapi nggak mampu. Apa yang seharusnya dilakukan? Puasa. Rasulullah SAW mengajarkan ya masyarakat syabah syabab man istafa'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, ingat yang dipanggil nanti anak-anak muda. Anak muda itu dari umur berapa sampai umur berapa? di bawah 40 tahun. Zaman yang 50 tahun dengan hadis ini. Ini ya ma'asyar syabab. Man istata'a minkumul ba'a yang mampu untuk menikah nikah. Kamu kenapa disuruh nikah? Subhanallah. Nikah ini sebenarnya manusia memiliki kecondongan kepada pernikahan. Tanpa disuruh nikah, dia itu condong kepada wanita. Tapi kecondongan itu ternyata ada yang haram. Mereka masih bersinar. Makanya tidak ada alasan Tidak ada alasan seorang muslim berzina Padahal Allah buka peluang buat dia untuk menikah Seorang lelaki sudah beristri masih berzina Dirajam hukum Allah katakan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikah dua tiga empat dan banyak. Fa in syi'tum alla ta'dilu fa wahida. Kau punya nafsu Allah tahu Allah yang ciptakan nafsu itu. Dan Allah memberikan arahan bagaimana kau menyalurkan nafsu. Ketika menyalurkan kepada yang haram, Allah murka. Allah kasih yang haram kau cari yang haram. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj Beliau melihat lelaki lelaki atau wanita-wanita yang mereka sibuk makan daging busuk di neraka tampak. Padahal di sebelah mereka ada daging yang segar yang enak dimakan. Tapi mereka tinggalkan yang halal. Mereka makan daging busuk Begitu pula perumpamaan orang-orang yang berzina. Allah kasih yang halal Allah nikah. Maka yang mampu nikah harus berseru. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsar lil Karena pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan itu dan menjaga orang antum. Anda kalau sudah punya istri, insya Allah matanya nggak kemana-mana. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengajarkan kalau mata itu melihat sesuatu yang menggairahkan kemana? ke Yang gak punya istri saya, yang ke masjid. Nah, lalu kalau punya istri Bismillah ke masjid tidak sini soal. Soalnya kalau aku Ustaz saya, Masya Allah, Hasan Tetap duduk di pinggir jalan Habis Faman lam biasa, fa'alaihi bisyam. Yang nggak biasa nggak bisa menikah karena faktor harta dan tidak punya karena nikahin dunia. Nggak bisa dipungkiri. Antum kalau melamar anak orang tanpa fulus diterima nggak? Insya Allah tidak diterima. Padahal akhlaknya baik ini itu itu wajib. Yang tidak bisa puasa, puasa itu akan menahan hawa nafsu. Berkaitan dengan bagaimana mencari pasangan hidup Karena orang ingin bersama keluarga masuk surga Maka paling tidak Dia harus mencari Keluarga adalah anugerah yang harus dijaga. Tapi kita juga harus memilih, nggak sembarangan bikin keluarga. Asal ketemu perempuan di jalan, oh anak alhamdulillah cocok. Bismillah. Itu bawa mau kawin, Gak nggak seperti ayam. Sekarang kehidupan anak-anak muda, naudzubillah, mungkin lebih buruk dari ayam. Ayam itu malam hari tidurnya Ayah awal hari tidur, maghrib tidur. Tapi saya tadi habis subuh berangkat ke masjid. Dia anak-anak perempuan sama cowok-cowok perempuannya tiga, cowoknya mungkin dua belas. Itu di dekat masjid. Dan masjid ya Allah. Saya ya di lantai. Mana bapak? Mana ibunya tuh anak sampai seperti itu? Mungkin bapak ibunya sama seperti itu kelakuannya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jangan di belakang atau ada yang berdiri. Di atas nggak bisa bikin. Hmm? Mungkin mereka bisa naik ke atas. Nanti. Baik. Ingat nggak seperti ayam dalam Islam itu ketemu sama perempuan Antum lihat ayam pejantan kalau ketemu sama betina, dia buka sayapnya miring-miring dia. Gimana? Jadi jadi jalan. Manusia tidak seperti ada aturannya. Allah kasih kau akal agar kau berpikir. Tapi ada manusia yang kata Allah Jalla Jalla balhum kal an'am. Ulaika kal an'am belum apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Kalau kerbau kumpul kerbau, kerbau kumpul kebu, wajar enggak? Wajar. Eh, Itu kenapa kumpul kebu? Ya anak kerbau memang. Kerbau kita ngomong apa? Anak kerbau. Tapi manusia kumpul kerbau. Nah, Allah bilang Dan dalam memilih pasangan hidup tak asal ketemu Allah Ibu-ibu kalau mencari suami jelas akhlak dan agama. Jangan cuma melihat penghasilan. Jangan cuma melihat profesi. Biasanya kalau antum ngelamar ditanya antum kerjanya apa? Ya seperti Kerjaan yang seperti ini seperti ini. Karena kurang mencari menantu lelaki kata Rasul SAW adalah akhlak dan adab. Kalau orang yang berakhlak dan beragama atau tolak, ini akhlak yang baik akan atau tolak. Kata Rasul SAW, takum fitnatun fil Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kekacauan yang besar sekali. Munculnya preman-preman, munculnya narkoba-narkoba itu anak-anak Munculnya orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Munculnya anak-anak menjadi pencuri. Penuhnya penjara-penjara. Salah satu sebabnya adalah orang yang ada lain dan akhlak tolak. Kebanyakan orang itu menikah karena nafsu. Ketemu di SMA, cocok ketemu di kuliah, udah pas, kali. Nggak lihat agama tuh nggak, aku sudah senang sama dia. Muncul anak-anaknya yang mau berbakti sama orang tua. Karena orang tua tidak berpikiran agama. Padahal ketika mengadakan walimah, apa yang ditulis? Mohon doa restu. Gimana Allah merestuinya? mereka? Ketika caramu mencari suami atau istri tidak juga Allah. Maka akhlak dan agama. Ada faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan. Faktor lelaki itu bisa memberikan nafkah. Karena hmm. kalau kita menikahkan putri kita dengan lelaki yang tidak bisa memberikan nafkah, agamanya baik, masya Allah, akhlaknya jangan ditanya, tapi tidak bisa memberikan nafkah, akhirnya makan apa nanti? Rasulullah saw. Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Qais hendak menikah setelah dia selesai masa idahnya, datang di Fatimah mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abu yang pertama Abu Jahal, yang kedua Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bayangkan janda yang lama dua orang. Kata Rasulullah SAW, Amma Muawiyah fasa'lu kulla ma Wa amma Abu Jaham fala yafa'u asahu an atiqi. Kalau Muawiyah itu orang miskin, punya duit. Gak bisa ngasih neraka, apa Jadi Rasulullah SAW memberikan arahan kau menikah dengan orang yang punya kemampuan memberikan nafkah. Gak harus kaya, tidak mampu memberikan nafkah. Adapun Abu Jahal miskin Orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundak. Para ulama menjelaskan bisa jadi dia ini suka pukul. Orang kan kalau pegang tongkat istrinya salah sedikit, eh gampang aja dia pukul. Atau makna kedua, si Abu Jahm ini orang yang suka safar, jarang ada di rumah. Seperti kalau sekarang ini ada orang-orang yang kerjanya pelayaran ya. Masya Allah, berapa bulan anak kita nggak diurusi. Balik seminggu, balik lagi bisa. Atau sebulan. Rasul Sosa menjelaskan kepada Fatimah kondisi dua orang yang melamarmu kayak gini. Yang satu tidak meletakkan tongkat dari pundaknya, yang satu nggak punya apa. Ifki sekali. Inkihi usama. Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan kepada Fatimah untuk menikahi Usama. Siapa Usama? Usama bin Zaid bin Harithah, kekasih Rasulullah. SAW. Tapi Usama ini orangnya hitam. Terus hidungnya nggak mancung. Si Fatimah mengatakan fakir itu, aku nggak suka sama Usama. Tapi karena Nabi menganjurkan Usama, aku nikah. Ketika aku nikah dengan Usama, aku mendapatkan kebahagiaan. Karena akhlak mulia, agama baik, dan mampu memberikan nafkah. Banyak terjadi perceraian gara-gara suami tidak bekerja. Baik. Atau suami malas. kerja. Paling tidak tiga kriteria. Ada pun cara memilih pasangan istri yang idaman ya. Insya Allah tetap ada agamanya ya. Kalau bicara cantik, bapak-bapak kalau ada orang meminang putri bapak karena kecantikannya saja jangan diterima. Karena orang yang meminang wanita karena cantiknya saja itu biasanya sebagai penulis mengatakan dakwah lil Orang yang suka nyobain perempuan-perempuan. Dia akan mau perempuan cantik, nah, sebulan dua bulan mungkin dia masuk. Dia akan cari perempuan-perempuan lain nanti. aku bilang Jadi ketika dia menikahi putri kita, kita lihat kenapa dia menikahi putri kita. Karena cantiknya doang. Ada yang menikah karena harta. Kalau ada lelaki menikahi putri antum karena hartanya, dia itu tidak menginginkan putri kita. Dia hanya menginginkan harta itu juga. Sehingga kalau dikasih duit, jazakillah khair, dicintai istrinya. Kalau nggak dikasih duit, ditendang istri. Maka kalau lagi nikahilah wanita yang agamanya baik, pada tidak din, talibat tiada. Dan nikahilah wanita yang subur dan pengasih dan penyayang yang sayang sama anak lalu yang enak dipandang. Mau nggak mau, kita nggak bisa dibohong atau menikahi seorang wanita. Ngelihat aja antum nggak suka, ya gimana antum akan berduaan dengan dia? Oleh itu dalam Islam diperintahkan seorang yang hendak menikah untuk nagor, untuk melihat tuh itu mau nikah sama pulang, jangan cuma mengandalkan informasi. Sob, dia kasih informasi fiqoh Oh jujur orangnya Betul cuma bisa jadi dia menggambarkan tuh perempuan kepadamu Seperti yang dilihat Tapi engkau menghayal yang lebih besar dari itu Oh Masya Allah Hidungnya seperti ini Bulu matanya seperti ini Ente ketika dengar itu Masya Allah Anak cocok sih. Bismillah Ketika antum tidak nawar Kejadian di kota Ain Di Imarat sana ada seorang anak, karena di sana masih ada adat-adat sedikit yang tidak mau anak perempuannya dilihat. Masih ada garis pinita di tempat-tempat seperti itu. Si anak dikasih tahu sama ibunya, Nina, calon istrimu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, macam-macam. Si anak mengatakan, pas, bismillah, siap. Sudah, walimah semuanya menghabiskan kira-kira satu juta atau dua juta dirham, tiga miliar pernikahan. Ketika melihat istrinya malam pernikahan langsung shock. Ternyata tidak seperti yang dia tayangkan. Dua minggu umur pernikahannya. Si perempuan tidak bisa terbicarakan. Maka dalam Islam diperintahkan apa? Tapi syarat nabar ini bukan gampang-gampang untuk nabar. Syarat nabar itu pertama kau memang niat untuk nikah. Ada harapan insya Allah bisa menikahi dia. Itu. Kemudian kalau antum nabar sekedar coba-coba aja. coba nol melihat. Padahal antum udah dikasih tahu nih perempuannya kayak gini, sekolahnya di sini. Ada anak cocok, tapi gak mau coba dulu. Lalu ada orang-orang yang sampai nazar perempuan itu 70 perempuan. Dari sini sampai disebut Abu Nazar. Iya karena dia nazar sana nazar sini. Maka jadi Rasulullah memerintahkan untuk nazar. Iya. Terus setelah menikah proses pernikahan itu sesuai dengan syar'i ya. dalam walimahnya jangan ada hal-hal yang dimurkai Allah Kemudian undangan walimah itu biasanya hanya orang-orang kaya. Syarat ta'am ta'am walimah. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha Yud'a ilaiha man ya'baha Wa yumna'aha man ya'tiha Kata Rasulullah SAW Yang diundang orang-orang yang tidak butuh makan Orang-orang waktu makan. Dia itu, aduh, udah makanan wali lebih biasa dia. Bahkan dia bisa makan lebih dari itu. Tapi orang-orang miskin malah nggak diundang. Walimah ini intinya apa? Ngasih makan orang kan? Tujuannya kan oh undang malah kasih makan. Dan walimah ini tidak harus di gedung. Di gedung, oh masya Allah, enggak perlu. Di rumah itu cukup. Walimah itu boleh seminggu. Boleh seminggu. Dan artian antum undang jamaah masjid 100 orang hari ini. Yuk ke rumah wali Nah, ada apa yang dimakan-makannya? Alhamdulillah, anak baru nikah. besoknya panggil lagi jamaah sholat duhur. Datang ke rumah. Besoknya panggil orang-orang di pinggir jalan. Bismillah yuk ke rumah. Subhanallah. Supaya Allah memberkati, Wahimah dan pernikahan. Kita ini masuk surga sama istri dan anak-anak kita. Dari situ salah satu cara untuk bisa masuk surga. Ada pembagian berjalan bersama keluarga, masuk surga. Inti rumah tangga ini bukan saling menuntut. Kau harus seperti itu, aku harus seperti ini, bukan? Pernikahan ini sebenarnya saling melengkapi, karena dua manusia ini sama-sama kurang. Perempuan hidup sendiri kurang. Lelaki hidup sendiri kurang. Ketika ketemu, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah, hun itu wanita-wanita pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat perempuan. Bisa antum bayangkan ketika seorang keluar rumah tanpa pakaian diketawain. Tapi ketika mereka saling melengkapi dan tidak melihat kepada kekurangan. Awal yang harus antum yakini, istri antum ini kurang, nggak sempurna. Tapi sebelum menikah bayangan antum itu dari A sampai Z, masya Allah, udah perfect banget, nggak ada kurang. Ketika dapat dua hari, oh ternyata kebiasaan dia habis subuh tidur. Ada perempuan-perempuan itu. Si perempuan juga itu, ya Allah, ternyata suamiku ngorok kalau tidur aja. Dia sebelum nikah kan bayangannya, masya Allah. Apalagi kebayang orang-orang yang hidup romantis ternyata tidak. Ya udah, saling melengkapi dan saling memahami. Allah Jalla Jalla berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf Pergaulan istri-istri kalian dengan cara yang Tak ikan itu mohon Kalau kalian benci saya istri kalian Benci Cerewet istri kalian? Tidak Marahi istri kalian? Tidak Kata Allah Fa'in karihtumuhunna nafa'asa an takrahu syai'an Wa Allah fi khairan kadir Bisa jadi yang kalian benci itu Ternyata di balik situ Allah menjadikan kebaikan jadi kita kalau dapat istri, ya Allah kok kayak gini, ya mudah-mudahan dari istri yang kayak gini nih, muncul anak-anak yang soleh. Muncul putri-putri yang soleh. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis baik Muslim ini di halaman 24 bagaimana melayas ini mungkin Tidak boleh seorang yang beriman membenci wanita yang beriman, istri yang beriman. Kenapa tidak boleh membenci? Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah al mu'minid dha'if wa fi kulli hal. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kuat, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli hal. Tapi di mukmin yang kuat dan lemah ada kebaikan. Istri kita mukminah beriman kepada Allah berarti ada kebaikan dia, ada kebaikan. Terus kenapa kau meminang dia kalau kau gak suka? Kau datang ke rumahnya, minta sama orang tuanya, ngumpulin duit untuk wali. Kenapa kau melakukan itu? Berarti ada kebaikan di istrimu, tapi tidak sempurna kebaikan. Maka jangan dibenci. Lihatlah kepada kelebihannya. Bagi kedua para wanita, hadis ini walaupun ditujukan kepada lelaki, tapi kebalikannya kepada para wanita. Nggak boleh perempuan itu membenci suaminya gara-gara punya kelakuan yang yang mungkin buruk tidak disukai tetap dia harus melihat kepada kelebihan istri maka rumah tangga supaya harmonis suami istri harus memahami apa yang diinginkan suaminya dan suami mengetahui apa yang diinginkan istrinya. Kalau yang diinginkan suami dari istri, yang pertama tentunya penghormatan. Suami itu adalah pemimpin. Ini gimana pemimpin kalau nggak dihormati? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kemudian para wanita tidak menghormati suami. Perhormatan yang paling utama dari wanita kepada suaminya taat dan patuh kepada suami. Apa aja yang diperintahkan suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syariat taat. Suaminya ngomong, "Dek, aku nggak mau kau tidur habis subuh." Jangan tidur. Nah, Aku nggak suka kau pakai baju warna kuning. Padahal si istri suka pakai baju warna kuning. Wajib taat nggak dia? Wajib taat. Ketika ini tidak berjalan, mulai tanda-tanda kerusakan rumah tangga selesai. Di dunia aja rumahnya jadi neraka, bagaimana di akhirat kelak? Maka penghormatan. Yang kedua penghargaan harus dihargai sesuatu. Berapapun yang dia bawa, cukup sebagai penghargaan atau sebagai ini pertanyaan bisa sampai subuh kita sampai jam berapa loh ah. tidak ada belas menit lagi tapi penghargaan ini bu ada kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak menghargai yang suaminya gini gitu ucapkan syukur lah jazakallah khair kepada suami suami mau hidup sama ibu itu satu keutamaan bayangkan suami itu meninggalkan bapak dan ibu padahal kita tahu surga dan neraka seorang laki siapa orang tua dia tinggalkan dia hidup maka harga yang ketiga suami butuh pendampingan kapan mendampingi dia ya, ketika makan ketika tidur, ketika kadang-kala ada suami makan ditinggal sama istrinya. Seperti istrinya ngasih makan kucing. Kasih. Bang anak tinggal dulu ya, anak mau kajian selalu, ini. Dan ini sampai selesai. Betul Bapak. Masya Allah. Kemudian yang keempat, atraksi. Suami itu suka sama atraksi. Apa atraksi? Suatu yang menarik dipandang. Ada ibu-ibu yang di rumah Masya Allah Mati bau bawang Kalau nggak bau bawang bau minyak kayu putih Remason Si suami masuk rumah Assalamualaikum Eh bang sama rambutnya di uol-uol Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita yang paling baik Al-Lati idha nabarta ilaihi sarabda Yang kalau dipanggil Buat senang Dia Allah jadi buka pintu yang pertama ditanya oleh istri barat mau yang panas apa yang dingin. Tapi kalau istri suami datang suami datang yang pertama ditanya, ente dari mana aja? Si suami itu eh, anak akon ada yang ketinggalan di kantor. Tidak justru. Baru datang, kasih penampilan yang indah. Dilarang wanita itu pakai parfum di luar rumah bersolek di luar rumah. Tapi di mana dia harus bersolek? Di dalam rumah. Banyak wanita kalau mau keluar rumah sibuk di depan cermin. Kalau suaminya datang nggak urusan. Yang dia lakukan mungkin yang dia lakukan pasang bengkoang, pasang apa? Masker gitu kan. Suaminya datang, ah bang udah datang masya Allah. Si suaminya lihat istri, eh, naudzubillah ini. Tapi kalau keluar rumah dihilangin semuanya. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu seharusnya bersolek dan berjalan dengan Kemudian suara lembut, jangan angkat suara dengan Ada ibu kalau ngomong sama pedagang, kalau nawar barang, masya Allah. Bapak-bapak nggak bisa nawar. Kalau ibu-ibu, ayo lah Si pedagangnya ini, ini apa kayak gini nih permohon. Ini sudah ambil nanti. Allah mengatakan fala tahdhaqna bil qaul. Perempuan-perempuan enggak boleh berlemah lembut kepada orang asing, enggak boleh. Tapi dia berlemah lembut kepada siapa? Kemudian suami itu dukungan dan motivasi Didukung suaminya Kemudian Menjaga kehormatan diri Ini penting di masa sekarang Seorang wanita harus membatasi dirinya dari bergaul dengan lelaki Baik itu di medsos atau di mana Umpamanya ada Facebook, Twitter, ada teman-teman cowok yang gak ada urusan. Kan orang sekarang menjadi teman tinggal klik, klik, klik, klik. Gak tahu sih Kok gak ada urusan? Hapus. Sampai ada seorang lelaki. Ini suami istri. Si istri ini punya Facebook. Ternyata ada lelaki jadi teman. Jadi temannya istrinya. Dia ingin nyoba bagaimana agama istri digodain sama si suaminya sendiri. Eh, kau gimana sama suamimu? Eh, iya, baik macam seperti itu. Mulai digodain macam-macam. Apa aku bilang, aku nggak mau dengan seperti itu. Kemudian dihapus. Sejauh datang suaminya mencium. Dan ternyata istrinya benar-benar setia dan menjaga Muhammad maka tolonglah untuk menghormati suami. Kemudian mendidik anak-anak ya. Suami itu suka sama ibu-ibu yang merawat anaknya. Ada ibu-ibu yang merawat kecantikannya, anaknya nggak diurusi. Atau ibu-ibu sibuk sama sahib-sahibnya. Arisan, kemana-mana arisan. Anaknya sama-sama sama pembantu. Akhirnya nanti muncul generasi-generasi yang mentalnya mental membantu. Tetap orang tua harus mendidik itu Kemudian cinta dan kasih sayang. Ada pun yang diinginkan istri dan suami, mungkin bisa dibaca dari jemaah apa sih yang diinginkan istri dan suami, apa cinta dan kasih sayang. Para laki jangan pelit untuk mengatakan cinta kepada istri. Biasanya cinta itu bertahan gak lama 6 bulan, 1 tahun Ada subhanallah, satu bulan nikah, Satu bulan Sebelum menikah, Masya Allah. Ucapannya sama istrinya itu sayang ini macam-macam. Setelah menikah, eh bodoh sini. Baru sebulan cuma udah kayak gitu tuh. Suami nggak benar. Ucapan cinta. Rasul SAW Rasul SAW mengatakan al kalimatu itu sadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah? bukan istri kita. Penghargaan, harga istri. Istri tiap hari masak, ucapkan terima kasih, syukur. Tiap hari kita ini ada cerita seorang ustaz. Wallah itu cerita hanya permisalan, tapi mungkin terjadi. Ini ustaz gaya sendiri dia. Nggak pernah dia nyebut tentang istrinya macam-macam. Nggak pernah berterima kasih sama istrinya. Suatu hari istrinya tidak menyiapkan baju buat ceramah. Lah istri kami. Dia mau berangkat, eh mana? Bajuku belum belum disetrika ini itu baju macam Kata bang, bang, kok kamu gak pernah sih terima kasih sama aku bang? Sekarang kau merasa kau bisa ceramah dengan baju yang udah rapi, udah disetrika, itu karena siapa? Karena mu baru dia sadar. Maka tolong suami suami ucapkan ketika istrinya air yang amazing minum. Katakan khair. Makasih. Yang ada biasanya kalau disuguhi Duh kurang manis Mana syukronnya Katakan terima kasih dulu Kalau nanti mau dikasih tahu kasih tahu Tapi terima kasih dulu kepada Kemudian perempuan itu ingin perhatian, bukan cuma itu. Kemudian ini didengarkan isi hatinya, ingin suasana santai dan menyenangkan di rumah nih. Tahu bapak ya kalau ini masuk surga bersama keluarga, ciptakan suasana di rumah nih. Suasana keluarga Ada orang yang subhanallah keluarganya itu kaku sekali. Suami datang, dia ingin menjaga jarak sama istri. Eh, ambil air. Hmm, siap. Eh, bukain kos kaki. Buka Allah. kos kaki. Kayaknya apa sih? Istrinya kalau cinta datang langsung dibukain kos kakinya. Siapa yang kalau pulang dibukain kos kaki? Anda mau kasih hadiah. Ya, Gak apa-apa cuma apa. Maksudnya satu masjid nggak ya, ada. Jangan, ke masjid tidak ada. Oke, nomor teman Siapa yang kalau masuk rumah ditanyain mau minum yang hangat atau yang dingin? Satu masjid. Ibu-ibunya yang harus dikasih nasihat. Nanti kita bikin kajian khusus buat ibu. Nah, kayak tapi perempuan ini sosok sakit itu adalah main sama istri, main sama anak, kumpul, ya terus dia bermain. Rasulullah SAW ajak main sama istrinya, kejar-kejaran sama istrinya Shallallahu Alaihi ya Wasallam. Kemudian istri ingin kedekatan, kedekatan orang tua sama. Jangan sampai kita itu menjerumuskan anak kita ke neraka dengan sengaja. Dan itu tersebut Allah mengatakan ya allah amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Banyak orang tua jauh sama anaknya sehingga tidak tahu dengan problematika anaknya. Anaknya mau ngomong takut. Karena ada jarak antara bapak sama anak. Sampai diceritakan seorang anak di sebuah kitab itu, bapaknya ini sibuk cari fulus. Di barat sana. Kan gaji di barat tuh per jam. Si anak tanya, ayah, ayah per jam berapa sih gajinya? untuk 30 dolar. Alah, aku punya duit 15 dolar. Boleh aku duduk setengah jam sama Anda? Apa harus beli waktu Kita berpikir memang duduk sama anak tidak mendatangkan duit. Enggak. Kita mungkin di luar konsultasi dokter dengan pasiennya. Banyak dokter tuh ngurusin pasien dong. Anaknya nggak diurusin. Pagi rumah sakit, Sore praktek. Anak kapan bisa konsultasi kalau sakit? Kalau anak sakit jadi pasien nomor berapa? Sudah datang. Nah, kan orang tua dekat sama anak. Adik-adik juga menyekolahkan anak keluar kota dan membiarkan mereka di kos-kosan tanpa pengawasan. Kos-kosan itu tempat paling empuk buat setan menebarkan jalan-jalan, Karena ada yang ngawasi, anak kita aja di dalam rumah, orang tua masih kecolongan anak. Padahal kumpul sama orang tua. Bagaimana ketika anak ditaruh di Bandung? Ya, kalau anak itu punya pegangan agama yang kuat, insya Allah Allah jaga. Tapi anak kita sholat di rumah aja masih harus disuruh. Apa kalau di kos-kosan dia langsung istiqomah? Saya satu waktu hati-hati dan banyak penghuni kos-kosan perempuan-perempuan dikatakan ini sampai di daerah-daerah kampus 97% gak pernah ya, keluar masuk kapan dia mau datang kapan dia mau keluar gak ada yang tanya kalau di rumah orang tua masih tanya nak mau kemana nak kok malam pulangnya tapi di kos-kosan siapa yang tahu orang tua hanya melihat nilai muat naik apa nggak naik kapan wisuda selesai Urusan akhirat nggak diurusin sama orang tua. Maka ingat para orang tua berkaitan dengan mendidik anak ini. Ya, pertama aku berikan nama yang baik buat anak aku. Akikoh yang belum akikoh, akikoh untuk Antum sudah di akhirat ya? Betul. Masya Allah. Gimana? Tanya semua orang tua sebelum sholat kasih hadiah yang sholat. Alhamdulillah. Karena akikah ini kayaknya ilmu baru tuh. 20 tahun yang lalu itu jarang orang kenal kok. Jarang. Sekarang aja ada kok macam-macam. Alhamdulillah. Kemudian orang tua berikan makanan yang halal kalau ini masuk surga semangat Karena bagian yang tubuh dari yang haram akan kita Kemudian banyak berdoa. Doanya jangan hanya minta dunia. Orang tua harus senantiasa berdoa kalau anaknya mau ujian ya Allah. sukses ujiannya. Nah, Ibu doakan apa selalu supaya sukses ujian. Subhanallah, sukses ujian di dunia dapat apa sih? Oke, dapat jabatan selesai. Tapi pernahkah kita mendoakan seperti doanya Nabi Ibrahim buat anaknya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim mendoakan buat anaknya kemudian supaya kasih rezeki. Nah, tapi beliau tidak pernah lupa mendoakan anaknya supaya mendirikan sekolah. Diminta langsung sama Allah. Orang tua melihat anaknya tak sholat biasa, Buktinya, anak-anak kecil itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ngajarin anak sholat oleh umur berapa? Tujuh tahun udah disuruh sholat. Sebelumnya udah diajari diajar. Banyak orang tua ketika menyekolahkan anaknya subuh ini anaknya nggak dibangun untuk sholat, nggak dibangun. Tapi ketika jam 7 atau jam 6 dibangunin untuk apa? Untuk sholat bukan untuk sekolah. Karena dia berpikir anakku kalau nggak sekolah nanti jadi bodoh. Tapi kalau anakmu nggak sholat, jadi apa? jadi penghuni neraka. Allah mengatakan kepada penghuni neraka, kalau masalah kaku bisa sakor, kalau anda kuminal muslim, Kata mereka kita nggak sholat dulu di dunia. Jadi penghuni neraka siapa? Apa kita mau anak kita jadi penghuni neraka siapa? Kita biarkan seperti itu. Ajarin sholat. Doa terus kepada Nabi azwajina Kemudian ajaran yang pertama kepada anak kita adalah tauhid. Itu nasihat pertama Luqman kepada anaknya, ya belajar dari tusyrik kita Wahai anak, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. ajaran tauhid kepada anak kita sekarang tayangan-tayangan di televisi. Kita harus jujur media di Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang tidak peduli kepada agama Islam. Rata-rata pemiliknya non muslim. Kalaupun muslim, orientasinya juga fulus. Sekarang banyak tayangan-tayangan Hindu di televisi. Mulanya apa? Ada Mahabharata. Kemudian apa lagi? Antum nggak tahu? Apa? Krisna, ada yang kartun lagi. Itu Krisna kartun. Terus apa lagi? Itu anak kita nonton dia gitu tuh. Udah diajarin syirik dari kecil. Dan orang tua enggak apa-apa setelah kartun Subhanallah. Anak-anak Jepang, anak nangkap. Dia ketika melihat ada ajian macam-macam desain, dia praktekkan. Padahal dia di pojok ya. Ada lagi yang apa kantun-kantun yang disenin sama anak-anak? Naruto. Naruto. Apa kantun? Tapi kadang-kadang ada yang mengajarkan kesyirikan, tidak percaya sama Allah jalla jalur, tidak mengajarkan sholat sama sekali, tidak mengajarkan tauhid kepada anak kita dan kita membiarkan. Karena hiburan buat anak kita, hati-hati Anak kecil itu pendidikannya tidak dengan omongan. Pendidikannya itu dengan apa yang dia pandang. Dia melihat bapaknya merokok. Dia lihat bapaknya nggak ada diambil putung rokoknya. Dia coba melihat bapaknya. Dia melihat bapaknya sholat, Masya Allah. Tuh anak berdiri, walaupun baru umur 2-3 tahun, dia berdiri di sebelah bapaknya. Masya Allah. Walaupun sujud belum bisa. anda anak kecil kalau sujud itu sambil tiduran. Subhanallah. Dia melihat. Kalau disuruh, malah dia mungkin nggak mau. Maka orang tua pendidikan anak dengan pendidikan ya contoh kepada mereka. Sholat dijaga. Dianjurkan para bapak-bapak sholat sunnah di mana? Di rumah. Antum jangan semangat sholat sunnah di masjid. Akhirnya rumah antum jadi kuburan. Kenapa jadi kuburan? Karena rumah kita ada masa-masa tidak ada sholat sama sekali. Ketika istri kita datang bulan Itu nggak ada sholat di rumah kita. Ketika istri kita nifas, sama sekali tidak ada sholat di rumah kita. Kalau antum nggak sholat sunnah di rumah, jadi kuburan rumah antum 40 hari. Maka sholat sunnah dianjurkan kata Rasul SAW Khairu sholatin baitihi Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki di mana? Di rumahnya Kecuali sholat fardu di masjid Yang pertama sholat sunnah di rumah itu Jauh dari ria Karena nggak ada yang melihat kecuali istri itu. Istri itu nggak bisa dibohongi teman Tahu teman-teman Pura-pura sholat ini nggak mungkin sebetulnya tapi kalau untuk di masjid, ya orang kan melihat, masya Allah, bulan sholat sunnah, masya Allah. Karena di rumah, sholat duha, sholat malamnya, kemudian jangan lupa berbakti sama orang tua kalau ingin masuk surga. Karena orang yang berharga sama orang tua nggak masuk surga. Antum antum berharap masuk surga, sebenarnya antum berharga sama orang tua itu Kemudian masih banyak masalah pendidikan karakter para anak ajarin tentang akhlak mulia kepada mereka, ajarin tentang kejujuran, ajarin kepada mereka agar tidak sombong, ajarin berbagi kepada kecil. Anak kecil itu mulai kecil diajarin tidak cinta kepada dunia. Ya, kita manusia cinta kepada dunia. Anaknya seorang ustaz cerita di Medina. Si anak ini menyerahkan kunci kepada bapaknya, nggak ketangkap sama tangan bapaknya jatuh kuncinya, pecah, patah kuncinya. Kira-kira kalau antum melihat itu apa yang pelaku? umpama si anak menyerahkan HP semacam antum, HP-nya jatuh, pecah. Mungkin antum akan lebih cinta dengan HP antum daripada sama Gimana? Ini Ustaz cerita ketika kunci itu jatuh dan pecah Langsung Orang tua mengatakan, Ya bunaya, di ajalin kita. Semuanya udah ditulis Oh, ya. Si anak apa sengaja mengucapkan itu? Enggak sengaja. Kadang-kala anak main HP bapaknya masuk ke air ya, jatuh rusak, dimarahin, dipecut, gara-gara dunia. Kita sudah menciptakan kepada anak kita dunia. Coba kita kan, nah, dan Allah masya Allah, Abah yakin kau nggak mau merusak doa hamba. Yakin ya. Tapi udah takdir Allah. Kadang-kadang anak kita main di rumah ya. Ya namanya anak kecil, dia bawa kayu, mobil bapaknya kegores. Wow. Ya. Kemudian dia lihat, masya Allah bagus banget goresannya. Dipanggil bapaknya, ayah, ayah sini. Ayah, ini lihat ya, mobil ayah, anak goresnya dari situ. Si ayah bisa jadi lebih cinta sama mobilnya daripada sama Kita ajarkan kepada anak kita kalau dunia ini lasyik. Kita ajarkan kepada anak kita sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Andai kata dunia ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Dunia dan isi. Semua emas yang ada di dunia ini Kalau ditimbang satu sayap nyamuk nggak ada artinya Lebih berat tuh satu sayap nyamuk Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk Orang kafir Allah nggak kasih ini Tapi kita lihat orang-orang kafir Allah kasih semua Ajarkan kepada anak kalian nanti bersedekah Ketika punya rezeki nak Bismillah Bagi-bagi Kasih ke tangan Dari kecil tuh anak dia jadi berbagi kalau dunia kita miliki nak nina, kalau kau berbagi, Allah akan kasih lebih. Masya Allah. Anak kita ketika minta sesuatu sama kita, kita ajarkan tauhid. Nah, kalau minta tolong, minta tolong sama Allah. Seperti nasihat Nabi kepada Ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Di sebagian film-film bahkan sinetron agama, saya melihat sendiri pernah sekali melihat. Jadi ada anak muda ini kalau ada masalah yang dia panggil bukan Allah. Ustaz atau guru Guruku. Guru datang gurunya coba Ini pendidikan syirik kepada anak ini. Mana ya Allah, mana Allahumma, mana Rabbana. Dan dibungkus agama. Sehingga seorang itu berkeyakinan, udah kalau kamu minta tolong, sebut nama aku tiga kali. Aku datang. Rasul SAW mengatakan kepada Ibn Abbas, tidak saat atas Kalau Kalau kamu minta, minta sama Allah. Jadi anak kita mau minta sepeda, minta sepeda di sama kita. Ya minta sepeda. Nah kalau kau minta sepeda minta sama Allah. Kau sholat berdoa minta sama Allah supaya Allah kasih apa rizki apa pesan. Karena ya. Allah Maha Mengasih Nabi ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, semua di langit dan di bumi milik Allah. Tanamkan tauhid kepada anak kita. Tanamkan bahwa saya yang berhak mendapatkan pengabdian dia hanya Allah. Kalau minta tolong, minta tolong sama Allah. Kemudian ajarkan tentang eh tadi masalah takdir Allah, rukun iman kita ajarkan, rukun Islam kita ajarkan kepada anak kita dan orang tua harus menjadi contoh di penutup jamaah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu mauludin yulad ala fitrah Semua itu dilahirkan di atas fitrah Anak kita itu putih bersih La ilaha Dia percaya Terus bagaimana kok muncul orang-orang yang liberal Kok muncul orang-orang yang tidak percaya dengan agama Kok muncul orang-orang yang mengatakan semua agama sama? Kok muncul orang-orang yang menjadi Yahudi, Majusi? Mungkin kita lihat ada yang ikut gafatar lagi, Iya, ada yang ikut ISIS. Kok bisa kayak gitu? Saat orang Kedua orang tuanya yang membentuk anak. Anak kok bisa jadi umpamanya ISIS, orang tuanya nggak pernah ngajarin agama sama anaknya. Si anak cari-cari perhatian. orang orang tuanya diganti. Yang bertanggung jawab siapa? Bapak sama ibunya. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Semuanya adalah yang sudah bertanggung jawab atas apa yang dia miliki Hati-hati orang tua yang anaknya menjadi ISIS Dia mengatakan saya melepas tangan Saya tidak pernah mengajarkan ISIS kepada anak kita Dan kau juga tidak pernah mengajarkan Islam yang benar kepada anak ini biarkan kosong mana Apapun aliran yang ada ikut. Ada fulan ngaku nabi ikut. Ada fulan Allah Ada sampai di Indonesia ini aliran penyembah setan. Ada anak-anak muda yang dia minum darahnya apa? Darah tikus. Ada kelompok minum darah tikus yang tidak percaya dengan Tuhan ini itu Orang tua mengatakan, Ustaz, saya tidak mengajarkan hal itu. Iya. Kau juga tidak mengajarkan yang benar. Padahal tugas mengajarkan kepada anak muda. Ya. Kalau orang tua tidak punya ilmu, Ustaz, anak nggak pernah mondok, Ustaz. Anak nggak tahu. Bismillah, panggil dulu. Nggak mampu, nggak punya duit. Bawa anaknya ke tempat kajian. Bawa ke sini. Katakan, kau ikut abad. Nanti kalau Abah ditanya sama Allah pada hari kiamat, apakah Abah sudah ngasih tahu engkau? Abah sudah bayar kau ke tempat pengajian. Itu yang Abah mampu lakukan kepada Maka para jamaah semoga kita bisa bersama kita masuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, ada pertanyaan yang di print dari rumah oh enggak kata panitia mungkin bawa print di bawah Bagaimana merapkan ilmu sabar dan ikhlas sebelum menetapkan pilihan untuk menikah? Bagaimana menerapkan ilmu sabar dan ikhlas sebelum menetapkan pilihan demi Gak Antum sabar, puasa itu nisfu sabar. Puasa itu separuh sabar. Untuk belajar di situ. Kalau masalah ikhlas, apa kaitannya ikhlas dengan menikah? Ini nggak paham. Apakah menikah butuh keikhlasan jemaah? Anak harus ikhlas, anak menikah lillahi ta'ala. Ini nikah karena nafsu. Ini karena senang sama dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau seorang menikah karena untuk menjaga kehormatan diri, itu Allah akan bantu dia. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan tidak sesuai tema masalah hutang. Semoga berkenan untuk menjawab. Apakah membantu membantu mantan suami? Betul mantan. Iya. Mantan suami menurut sibukkan karena misalnya batur bisa dianggap sebagai membayar zakat. Kalau suami tidak mampu, mantan suami ya, nggak mampu untuk membebaskan dari dia takut boleh si perempuan memberikan zakat boleh sebagai zakat karena yang termasuk orang bangkrut yang gak punya harta jadi miskin jatuhnya terus yang kedua apabila ada rezeki lebih kemauan membantu suami melunasi sebagai hutang hutangnya atau membantu pendidikan anak-anak kurang mampu kali ini ini mantan suami lagi masya allah istrinya kayaknya masih sayang sama suaminya. Biasanya orang kalau cerai kan sudah na'udzubillah, nggak mau kenal Tapi ini ternyata dia lagi. Maka dilihat kalau si suami ini masih bisa membayar utangnya mantan suaminya, ya atau bisa dibagi dua, sebagian untuk melunasi utang suami, mantan suami, sebagian digunakan untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Kemudian apakah kewajiban hutang itu otomatis turun ke anak-anak Ya, jadi anak ini wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau orang tua tidak mampu mati orang tua meninggal kemudian, siapa yang melunasi? Ahli warisnya. Sebagaimana kalau dia meninggalkan uang, siapa yang mewarisi? Ya ahli warisnya. Jadi dari Abdullah atau Abdullah bin Zubair Zubair bin Awam. Dia itu orang yang amanah. Banyak orang datang ke Medina titip duit sama Zubair. Amanah. Zubair gak mau, takut kepake duitnya. Kata Zubair, oke okay lah, titip ke anak, tapi anak utang. Soalnya kalau amanah gak boleh dipakai. Kalau ada orang titip duit nih satu duit sama kita, eh anak titip ya, kita nggak boleh sentuh duit. Karena dia titip amanah. Tapi kalau dia ngomong syuk, akadnya utang, anak utang gitu. Ini kapan datang nanti bayar. Zubair bin Awam melakukan itu. Ketika meninggal dunia, Masya Allah, Zubair berpesan kepada anaknya, Wahai anakku, kalau kau nggak bisa bayar utang bapakmu nanti, kau minta tolong sama tuannya Zubair. Is al-mawla Zubair si anak mikir. Faman maulaka ya abadi. Siapa tuanmu? Apa kata semua? Allah. Kalau kalau sudah kesusahan tidak bisa bayar utang bapak. Ya karena banyak orang pikir duit akhirnya harus problem. Kau minta tolong. Subhanallah. Abdullah bin Zubair kalau sudah kepepet dia memanggil ya Maula Zubair ikfi an Hudaybah. Wahai tuannya Zubair, bayarkan utangnya Zubair. Subhanallah. Terbayar semua. Bahkan masih menyisakan warisan yang banyak sekali. Zubair punya istri empat, semua dapat warisan yang banyak istri. Ketika dia tidak mau. Ini subhanallah. Bagaimana solusinya apabila mempunyai kakak ipar yang sudah janda namun mantan suaminya masih sehat Tapi tidak menafkah Berikan nafkah anak-anaknya Apakah perlu saudara laki ini membantu seluruhnya secara materi? Bab nikah banyak tidak dipahami oleh orang. Kita ini muslim. Dalam Islam kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban bapak. Ketika terjadi perceraian, anak mau ikut bapak atau mau ikut istri, yang wajib memberikan nafkah siapa? Bapak. Bapaknya. Walaupun istrinya kaya. Tetap bapak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Itu anak bawa nasab namanya salah. Nama bapak. Walaupun sudah bercerai, tetap nama bapaknya ada di belakang nama dia. Maka itu kemuliaan Islam kadang kadang banyak di Indonesia ini janda-janda nggak kawin karena bawa anak. Karena yang mau menikahi bingung, wah anak nanti harus masih makan anaknya dia. Padahal yang wajib memberikan nafkah anaknya janda siapa? Bapaknya wajib ya. Sesuai dengan kemampuan. Yunfiqu sa'atin min sa'atin. Faman udira alaihi rizquhu Yunfiqu Kemudian kalau memang tidak memberikan nafkah ya sudah dia akan mempertanggungjawabkan amalan dia di hadapan Allah. Apakah saudara-saudara lakinya membantu nah wajib membantu karena itu termasuk silaturahim. Silaturahim itu bukan berkunjung. Ya. Banyak orang berpikir silaturahim itu ente mau kemana? Anak mau silaturahim. Kemana? Ke rumah bos anak. Oh, itu bukan silaturahim, itu ziarah ke sana. Cuma orang kalau ngomongin anda anak mau ziarah ke tempat ente, eh rumah anda ada kuburan ini apa ziarah ziarah. Karena orang berpikir ziarah itu ke ke kuburan, bukan. Ziarah itu berkunjung hati. Ke kuburan pun disebut ziarah. Tapi kalau silaturahim itu adalah al-ihsan ilal akharib. Artinya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Kita nggak pernah berkunjung, tapi kita tiap tahun kirim duit. Kirim alhamdulillah bagi-bagi sama mereka mungkin kita tinggal tempat jauh itu silaturahmi. Maka seorang paman ini jatuhnya kan paman aja melihat keponakan-keponakannya nggak ada yang menafkahi, maka si paman wajib memberikan nafkah kepada mereka kalau mampu. Karena silaturahmi termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ibu bapak udah cerai? Apakah masih bisa dikumpulkan dengan mereka? Iya, bisa dikumpulkan dengan mereka, tapi sendiri-sendiri nanti. Si anak bisa menjumpai ibunya, si anak bisa menjumpai bapaknya insya Allah. Bagaimana caranya? Ini ya, amal soal iman yang pertama yang tauhid dijaga, kemudian kita Allah. Ustaz, Bagaimana dengan suami yang belum bisa menerima kekurangan istri? Gimana? Ya sabar. Itu suami kan pilihan anti juga. Iya, para jemaah ya Anda sebutkan di buku saya. Ada permasalahan-permasalahan di rumah tangga yang hikmahnya besar. Bisa jadi permasalahan di rumah tangga itu untuk menghapuskan dosa. Si istri diuji sama suaminya kayak gitu, mungkin si istri banyak dosa-dosa sama Allah. Dengan itu mudah-mudahan akan mengangkat derajatnya dan akan memasukkan dia ke dalam surga dengan kesabaran dia menghadapi suami. Suami yang tidak sabar dengan istrinya, si istri sabar dan didoain terus. Lalu suami yang seperti ini juga, dia harus introspeksi diri, dia tuh banyak kurangnya. Namun istri yang merasa kurang berusaha untuk menyempurnakan dirinya. Jangan istri kau ribut sama suami, bang. Aku kan memang kurang. Kau memang kurang, tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika dikasih nasihat sama suami, insya Allah aku akan bisa. Berusaha untuk memperbaiki diri. Ada wanita-wanita yang masya Allah, ketika kasih nasihat sama suami, siaplah, aku akan berubah. Aku akan berubah. Bulan depan kasih nasihat, siap bang, aku akan berubah. Tahun depan kasih nasihat, siap bang, aku akan berubah. Alhamdulillah, dia mau berubah, walaupun masih belum berubah. <laughs> Ada niat tidak alhamdulillah. Bagaimana dengan istri atau suami yang karena suami atau istri yang telah menikah kemudian istri atau suami menikah lagi? Kemudian pasangannya meninggal lagi Dua atau tiga kali seperti itu Bagaimana cara Allah mempertemukan mereka dalam di surga Itu urusan Allah Tapi yang jelas Wanita itu akan dikuburkan dengan suami Dia yang terakhir Ada seorang sahabat wanita namanya Atika Atika binti Sabalumah Atika ini menikah dengan lelaki-laki semuanya mati syahid. Sampai disebutkan mungkin enam kali dia menikah. Pernah dia dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi dia nolak. Enggak, aku takut kau mati. <laughs> Akhirnya nggak dinikahin sama Abu Thalib, tapi dinikahin oleh Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Hussein pun tewas mati syahid. Radiyallahu ta'ala an Husain wa an wan wa an ummi wa Nabi sallallahu setelah menikah dengan Husain, Atikah tidak menikah lagi. Maka jangan dikubur bersama siapa? Husain itu dijamin masuk surga. Ada pun kalau lelaki kawin lagi, kawin lagi, kalau dia masih istrinya dikurung lagi nanti. Tapi kalau sudah cerai, ya udah dia boleh lagi. Bagaimana jika saya tidak pernah melihat ayah saya sejak lahir sampai sekarang? Apakah air saya bisa masuk surga hanya dengan doa-doa yang saya mohon kepada Allah doa saya? Dan saya bisa bertemu bertemu dengan air saya doa jika belum masuk surga. Bisa. Ada orang yang memang orang tuanya meninggal atau dia dibuang sama orang tuanya karena satu kondisi, tetap si anak mendoakan doa. Rabbi firli wali wali walidayya wa anhumma wa baini Insya Allah dia bisa dikumpulkan dengan orang tuanya. Ada sebuah kisah Rasulullah SAW menceritakan seorang yang masuk surga di derajat yang tinggi. Dia bingung. Anda lihat, di mana aku bisa sampai surga yang kayak gini ini di mana? Padahal amalku nggak banyak, nggak banyak. dia. Dikatakan kepada dia, istighfar waladikatlah. Dengan istighfar anakmu untuk ya. Anak ini aset akhirat. Aset Makanya kenapa kita disuruh punya banyak anak? Antum kalau punya anak 10, yang doakan antum berapa? Anggap 50 persen. 5 yang doakan. Antum punya anak satu, kira-kira doain antum berapa? Belum tentu doain antum. Karena preman anak besar. Dan yang mudah orang tua awal dan saya dia doain Maka ibu-ibu ini jangan takut punya anak banyak. Kenapa? usia umur sudah 45 tahun bisa punya anak umur 25 tahun bisa saja kalau Allah kasih insya Allah kecuali memang ada penyakit ada macam-macamnya Khadijah punya anak setelah nikah sama Rasulullah SAW anaknya enam setelah nikah dengan Rasulullah SAW menikah umur berapa 40 tahun jadi ibu yang punya yang umur 40 tahun paling enggak nambah separuhnya Khadijah tiga Ayo. Dan itu aset sekali. Ibu kan kadang usah capek usah Semua kelelahan ini dicatat sama Allah. Dan bayangkan bagaimana kita punya anak sepuluh semuanya mendoakan Allah. Dan jangan takut punya anak. Saya sering ceritakan di Bodoh, saya ada seorang ustaz dari istri satu punya anak 27 Antum separuhnya udah hebat satu istri, satu istri. Kalau dua istri, masya Allah, bisa berapa? 54 Assalamualaikum Ustaz Siapakah yang menjadi wali jika seorang wanita adalah wanita yang lahir di luar pernikahan anak haram Masih nama anak hasil sinet. anak haram ini ingat bukan dia itu anak haram tapi dia itu anak dari hasil yang haram. Kalau anaknya halal. Karena ada di ya di Arab ya ketika orang itu bertengkar sama istrinya, dia panggil istrinya itu ya bintal haram. orang anak wanita haram. Nah, itu haram. Apakah ayah biologisnya bisa sebagai wali dan bagaimana masa pernikahan tersebut ketika menikah? Yang jadi wali adalah hakim. As-sultanu wali man la Sultan, penguasa itu wali orang yang punya uang. Dan nasabnya nggak bisa kepada bapak. Ini dia bikin memain namanya siapa, Memain namanya Zakia, Zakia Ali atau siapa. Tapi namanya aja Zakia Ali, bukan bapaknya namanya Ali. Karena memang dinasabkan kepada ibundanya dia. Maka dia tidak akan dapat warisan dari pihak ayah. Dia dapat warisan dari pihak ibunya. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi istri yang membangkang terhadap perintah suami dalam hal kebaikan kepada Allah? Ngeyel. Iya, ia berdosa tentunya seorang istri melakukan hal itu. Padahal Allah sudah ceritakan bagaimana kewajiban seorang istri taat. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita-wanita yang taat nurut sama suaminya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iluhunna. Dan wanita-wanita yang kalian tahu takut dia itu membangkang ngeyel, maka langkah pertama suami adalah fa'iluhunna berikan nasihat itu dibahas dalam buku memberikan nasihat kepada dia dengan cara yang santun dengan cinta yang kedua kalau dikasih nasihat tetap gak mempan tapi ingat suami kalau kasih nasihat istri itu tidak dengan marah soalnya kalau marah emosi yang ada berantem tapi cari waktu sambil makan kemudian ketika memberikan nasihat kepada istri tunjukkan kalau antum cinta sama istri Katakan istriku subhanallah Tidak ada wanita di muka bumi ini Yang aku pikirkan kecuali Kalau kau belah dadaku Terukir namaku Bohong Ya mana ada bisa terukir namanya Kecuali dia operasi dulu dia ukir namanya Cuma nggak apa-apa dia katakan tentang cinta kepada istrinya Lalu ucapkan Si istri ketika disanjung, diangkat-angkat Hatinya terbuka Insya Allah Ini boleh aku meminta sesuatu kepadanya Si istri akan mengatakan Bang, kalau kau minta jantung aku kasihkan Ketika itu aku minta Kalau kau, kau bisa ini itu Katakanlah Rasul SAW ketika memberikan nasihat fa'ilu hinna gunna jadi asal kata mau'idhah. Untuk ila sabi rabbika bil hikmati wal til hasan, Itu yang diperintahkan mau'idhah hasanah kepada istri. Dan ketika kasih tahu istri nggak perlu antum umpama istri, istri bu, bawa kitab buka. ini kita baca. Keras bacanya suara keras. Ribut. Ribut Ini kasih saya ucapkan di telinga dia minta istri itu insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau memang udah diomongi udah santun, diancam juga tetap wahjuruhunna fil mawamil. Tidak diajak ngomong dikasih Karena salah satu senjata istri itu ranjang. Kalau suami di masih menggauli dia, si istri tambah jadi dia. Oh, suamiku masih butuh semangat. Malah tambah jadi. Tapi ketika suami mendiamkan istrinya, nah, si istri akan bertanya kenapa suami itu tidak mau ngomong. Didiamkan di ranjang. Ternyata itu tidak berhasil Karena ada suami-suami yang memang Tidak ya, mendatangi istrinya Maka saya istri tidak merasa bersalah Kalau istri yang soleh dia akan merasa bersalah Nggak bisa lagi, uang dulu Suruh pukul Tapi pukul yang tidak melukai Dan tidak membuat patah tulang atau teman Pukul dan pukulan yang penuh cinta dan kasih sayang kepada istri kita Pukul tangan, pukul tempat-tempat nggak boleh pukul wajahnya Nabi mengatakan wala tajri wajh, kau jangan pukul wajh. Dan istri selalu membanding-bandingkan dengan laki-laki lain atau mantan-mantannya sewaktu ta'aruf dulu apa hukumnya Masya Allah ini membuat sedang merakit bom bulu diri dia. Kalau dia sudah mulai, eh, bang, kau tahu, pulang, masya Allah. Foto bulan, bulan, bulan. Dia mau bikin bom di rumahnya supaya hancur. Gak boleh membanding-bandingkan suami sama keluarga. Kalau mau memberi nasihat kepada suami, ada caranya. Dengan ia membuka diri, dialog sama suami atau tukar pikiran, gimana kalau seperti ini, seperti ini, tanpa menyebutkan pulang nanti juga nggak suka di banding bandingkan Dikatakan, kok itu kok nggak seperti istrinya Fulan sih? Istrinya Fulan itu sabar, nerima, yang ada ribut terus. Jangan membandingkan suaminya dan bapak-bapak jangan membandingkan istrinya. Anak aja kita gak boleh dibandingkan. Anak kita nih, Fulan, kau itu kok nggak kayak anaknya Fulan? Nggak boleh. Itu bukan memotivasi dia, malah membuat dia jadi down dia. Jangan kasih semangat dia. Eh, mau semangat lah supaya seperti pulang. masya Allah dari berjual satu aku ini pada jualan satu. Tapi tidak membandingkan dia, oh bapak pulang bukan. Tapi memotivasi dia agar dia melihat orang-orang yang sukses semua. itu masalah. Suami pun sebetulnya dibanding-bandingkan. Iya, baik. udah setengah sepuluh ya. Udah selesai cukup. Anu tuh panitianya udah merah makanannya. Apa gitu sebagian masya Allah udah ada oleh merem-merem. Kayaknya kita coba hukum lah ya Bapak sini jemaah. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan aku kumpulin semua. Kalau memang nanti kita lagi kajian khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah. Panitia anak bawa pertanyaannya. Bapak Fikum Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalla Kalau ada kesalahan salah kurang berkenan Itu dari diri Anda sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi Untuk jangan lupa mendoakan masjid ini, semoga masjid ini menjadi salah satu mercusuar yang mendekatkan la ilaha illallah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat anda terima. Barakallah. Eh, ah ya. Jazakumullah السلام ورحمة الله أهلا وسهلا وإياكم وإياكم الله أهلا وسهلا